Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Jalla wa'ala. Dan tidak ada satupun nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala curahkan kepada kita. Melainkan itu bersumber darinya Jalla wa'ala yang wajib untuk kita syukuri barakallahu fikum dengan perwujudan mendapatkan dengannya syurga Allah Subhanahu wa taala yang Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda wajabat alaihim al-jannah wajabat alaihim al-jannah telah wajib atas mereka surga telah wajib atas mereka surga Allah Subhanahu wa taala bagi siapa ya Rasulullah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab yaitu di antaranya adalah al-mutajalisina fiyya. Yaitu orang-orang yang bermajelis karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang duduk di majelis-majelis ilmu semata-mata mengharapkan pahala dari Allah taala kemudian menginginkan dengannya raf'ul jahal yaitu membekali diri dengan ilmu dan mengangkat darinya kejahilan atau kebodohan. Orang-orang yang mutabadilina fi orang yang saling berbagi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, afwan itu adalah al qudsi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala mengatakan wajib atas mereka surga. Kemudian ketika Rasulullah SAW ditanya untuk siapa bagi siapa maka beliau menukilkan alaihi salatu wassalam firman Allah Subhanahu wa taala yaitu wajib orang-orang yang bagi orang-orang yang bermajelis karena Allah orang-orang yang saling berbagi karena Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang al-mutahabbina fiyah, yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala dengan berbagai nikmat yang Allah taala curahkan kepada kita semua dan khususnya kesempatan untuk duduk bermajelis ilmu, bermujalasa karena Allah Jalla wa'ala. Kemudian ikhwani fiddin, akhwati rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang anwa'us sihir, yaitu jenis-jenis sihir yang kita nukilkan dari keterangan Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala di dalam kitabnya Kitabut Tauhid dengan sebagian dari riwayat-riwayat yang telah kita bacakan barakallahu fikum yang kita dapat menyimpulkan bahwa jenis-jenis sihir itu bisa dibagi menjadi tiga bagian secara garis besarnya yaitu sihir al-haqiqi, kemudian sihir al-khayali, khayalan, dan sihir al-bayan, yaitu penjelasan atau keterangan. Sihir al-haqiqi, seperti yang telah dicontohkan, yang telah kita bacakan, dari firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam suratul Baqarah, yaitu yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Orang-orang yang melakukan sihir dengan memisahkan antara suami dan istrinya atau sebaliknya. Atau orang-orang yang saling mencintai, dipisahkan, diceraikan, diputuskan hubungannya. Maka ini adalah sihir hakikiyah. Sihir yang hakikat terjadi melalui kerjasama dengan para jin. Ini juga adalah sihir yang hakikiyah. Yang dimana seseorang dapat ditimpa dengan penyakit atau mabuk cinta atau benci yang berlebihan maka semua itu bisa bersumber disebabkan karena sihir yang menimpa seseorang dan ini masuk dalam sihir al-haqiqiyah seperti yang telah kita contohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir oleh seorang Yahudi lalu beliau mengalami sakit pada lahiriah beliau dan tidak menimpa sedikit pun kolbu yang ada pada beliau alaih salatu wassalam. Dan itu adalah ujian dan hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga sihir yang hakikiyah. Barakallahu fikum. Dan di sana yang kedua ada sihir khayali. Yaitu khayalan. Khayalan ini merubah sesuatu dari pandangan orang lain. Sehingga seakan-akan dia melihat sesuatu yang berbeda dengan yang hakikatnya. Barakallahu fikum. Maka ini sihir khayali seperti yang banyak kita saksikan seperti sulap-sulap ya dan semisalnya barakallahu fikum uh, Hal ini terdapat di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Toha terkait dengan sihir dari tentara Fir'aun atau para pengikut Fir'aun dari saharahnya Fir'aun yang menyihir dengan tali-tali mereka. Yang kemudian tali-tali itu seakan-akan berbayang menjadi uh, hewan yang merayap atau ular-ular kecil. Naam, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Thaha pada ayat ke-66. Qala bal alqu fa idza hibaluhum wa 'isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Ketika Nabi Musa mengatakan, "Silahkan kalian melemparkan yakni tali-tali kalian, tongkat-tongkat kalian. Maka ternyata tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka itu yukhayyalu ilaihi, dikhayalkan, dibayangkan kepada Musa min sihrihim, dari sihir mereka. Annaha tas'a, bahwa tali-tali itu tadi atau tongkat-tongkat itu tadi merayap seperti hewan atau ular-ular kecil. Maka barakallahu fikum uh, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan lafaz takhayul. Ya, khayyala yukhayyilu, takhyilan. yakni khayalan, bayangan. Barakallahu fikum. Maka ini sihir yang berupa khayali, yaitu bayangan yang merubah seseorang lain dari pandangannya atau konsentrasinya. nah sehingga dia tersihir. Barakallahu fikum. Demikian pula yang telah kita contohkan dari uh, fi'il, sikap dan perbuatan dari seorang sahabat yaitu Abu Dhar Al-Ghifari Jundub Ibn Junadah yang membunuh seorang sahir ya yang melakukan atraksi ya dengan membakar dirinya atau memotong-motong tubuhnya dengan benda tajam yang manusia menyaksikannya barakallahu fikum dan ini salah satu jenis sihir yang bersifat khayali yang merubah pandangan-pandangan manusia sehingga mereka yang menyaksikannya tersihir. Maka Jundub ibn Junadah radhiyallahu taala anhu masuk di tengah-tengah kerumunan manusia yang menyaksikannya dan mengacungkan pedangnya, menghunuskan pedangnya dan menebas sang penyihir tersebut. Nah, kemudian dia mati barakallahu fikum di hadapan penguasa pada waktu itu dan ini adalah sikap yang keliru yang telah beliau rujuk darinya dengan nasihat setelah mendapatkan nasihat dari sebagian para sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan yang lainnya. Demikian para fikum. Jenis sihir yang kedua adalah sihir khayali dan sihir yang ketiga adalah sihir al-bayan yaitu sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang juga telah kita bacakan dari apa yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah yaitu inna minal bayani la sihra sesungguhnya di antara bentuk bayan yaitu penjelasan atau keterangan retorika adalah sihir bisa menyihir orang yang mendengarkannya barakallahu fikum maka demikian sehingga sihir tersebut kita dapat berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Nah, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bertawud. Nah, dengan mengokohkan akidah yang benar kemudian uh, melakukan rukyah bagi orang-orang yang terkena sihir yaitu dirukyah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sahihah maka itulah uh, cara yang syar'i dalam mengobati sihir atau di dalam menyembuhkan sihir bukan sihir dengan sihir karena itu adalah cara yang haram cara yang dilarang di dalam Islam, bahkan cara tersebut adalah cara yang mengantarkan pada kekuburan, yang sudah kita jelaskan dari hukum uh, bagi penyihir yaitu al qatal Hukum bagi penyihir yaitu dibunuh di dalam syariatul Islam. Naam. Barakallahu fikum. Maka cara mengobati sihir yaitu dengan cara rukyah syariah, bukan dengan cara sihir yang lainnya atau dengan mantra-mantra, dengan doa-doa yang tidak bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Kemudian kita lanjutkan keterangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Nah, setelah beliau menjelaskan hukum sihir, bahwa sihir adalah merupakan kabair termasuk dalam kumpulan dosa-dosa besar dan mengantarkan pada kekufuran, yakni pelakunya bisa menjadi musyrik, bisa menjadi kafir, nah, dan dia mufsid melakukan kerusakan di muka bumi kerusakan di tengah-tengah manusia. Sehingga wajib ditegakkan hukum kepadanya. Hukum kisos atau hukum had atau yang terendahnya adalah hukum takzir yaitu dicambuk ya atau dipenjarakan barakallahu fikum walhasil uh, hukuman perbuatan sihir ini amatlah keras di dalam syariatul Islam dan juga telah kita singgung dari riwayat yang dinukilkan oleh Syekh Ibnu Wahab Rahimahullah taala dari riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang membunuh para sahar sahara yakni tukang-tukang sihir. <clears throat> Kemudian ikhwani fillah azzakumullah uh, eh, pertanyaan selanjutnya hal nusaddiqu al-araf wal kahina fi ilmi al-ghaib? Apakah kita bisa membenarkan al-araf? Al-araf adalah para tukang ramal. Wal kahin yaitu dukun, para dukun, paranormal. Apakah kita membenarkan mereka dalam mengetahui ilmu gaib? Maka jawabannya kata beliau la nusaddiquhuma. Di qaulillahi ta'ala Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al ghaiba illallah. Kita tidak membenarkan keduanya, yaitu tukang ramal atau paranormal. Dalam pengetahuan mereka terhadap ilmu gaib. Karena Allah Subhanahu wa taala memberitakan di dalam Al-Qur'an di dalam surah An-Naml misalnya pada ayat ke-65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui man fis samawati. Orang-orang yang di langit yakni para malaikat sendiri tidak mengetahui wal dan orang-orang yang di bumi. Al ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Naam. Dan di dalam ayat yang lain, barakallahu fikum, dalam surah Al-Jin yang sering kita baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi, fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul." Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara gaib. Allah tidak menampakkan perkara gaib itu pada siapapun, pada seorang pun illa man irtada min rasul, kecuali orang-orang yang Allah ridhoi dari rasul. Maka fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Karena Allah Subhanahu wa taala menjaga di hadapan dan di belakangnya yakni rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Walhasil barakallahu fikum perkara gaib tidaklah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang pun kecuali yang Allah ridhoi dari Rasul. Naam, yakni jika Allah menghendaki Allah beritakan kepada Rasulnya ya baik kepada melalui Jibril alaihissalam lalu kemudian beliau menyampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka pada saat itu berarti Jibril mengetahui perkara tersebut atau Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Tetapi selain daripada itu Allah Subhanahu wa taala tidak memberitakan perkara gaib itu. Akan tetapi Allah sembunyikan perkara gaib tersebut. Seperti tentang hari kiamat ya tidak ada yang mengetahuinya. Naam. Ya, sebagaimana dalam hadis Jibril yang datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang as-saah, tentang hari kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mal mas'ulu anha bi'alama min as Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada tidaklah yang bertanya lebih tahu daripada apa yang tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Naam. Walhasil Rasulullah SAW tidak mengetahui kapan hari kiamat itu. Ya, Jibril alaihissalam pun tidak mengetahuinya kapan hari kiamat itu. Naam. Oleh karena itu kunci-kunci gaib itu tidak ada yang mengetahuinya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahui kunci-kunci kegaiban melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita meyakini bahwa para peramal atau para dukun paranormal itu mengetahui perkara yang gaib. Nah, Demikian para kalafikum, tetapi terkadang mereka bekerja sama dengan para jin yang berusaha untuk mencuri berita ya di langit mendengarkan berita yang Allah sampaikan kepada Jibril berupaya untuk mencurinya mencuri pendengaran ya barakallahu fikum akan tetapi terkadang ya berita itu sampai kepada si dukunnya dan terkadang belum sampai tetapi uh, apa Allah Subhanahu wa taala menembak ya para jin-jin tersebut dengan shihab ya dengan meteor-meteor Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaitu Eh, menembak para jin-jin yang berusaha untuk mencuri berita dari dari langit. Barakallahu fikum walhasil ketika seorang dukun mengetahui suatu yang goib itu sebabnya adalah kerjasama dengan para jin yang berupaya mencuri berita dari langit. Dan itu bisa terjadi barakallahu fikum. Nah, akan tetapi untuk mengetahui, untuk meyakini bahwa mereka pada asalnya mengetahui goib maka ini perkara yang diharamkan di dalam Islam dan e, bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Karena perkara goib itu tidak ada yang mengetahuinya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak boleh kita mendengar membenarkan ya ramalan, tukang ramal atau para normal, para dukun. Ya, tidak boleh kita membenarkan apa yang mereka beritakan. Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis yang dinukilkan oleh Syekh rahimahullah yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man ata arrafan kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau paranormal lalu dia mempercayai apa yang dia ucapkan, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini dalil yang menunjukkan dengan jelas bahwa tidak boleh kita mendatangi para dukun. Tidak boleh kita datang kepada paranormal para kalafikum atau tukang ramal untuk kemudian meminta ramalan-ramalan. Ya, meminta untuk merumuskan nasib kita. Ya, maka itu diharamkan dalam Islam bahkan kata Rasulullah SAW faqad kafar bima unzila ala Muhammad SAW sampai melakukan demikian dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang sahih yang lain, tidak diterima sholatnya selama 40, ya 40 hari. Nah, orang yang mendatangi tukang ramal atau dukun, lalu dia percaya dengan apa yang dia ucapkan. Ya, maka ini menunjukkan barakallahu fikum ya haramnya melakukan Arraf. Ya, itu ramalan-ramalan dan atau e, melakukan perdukunan. Ya, ini dosa besar di dalam syariatul Islam. Bahkan pelakunya akan mengantarkannya kepada kekufuran waliyadubillah. Karena Nah, dia meyakini bahwa dia bisa mengetahui perkara yang gaib. Nah, uh, demikian para fikum terkait dengan al-araf dan al-kahin. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal ya'lamul ghaiba ahadun? Apakah ada yang tahu perkara goib? Maka jawabannya telah terdahulu, la ya'lamul ghaiba ahadun illallah tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'lamul ghaiba illallah." Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini juga kita mengetahui ya penyelewengan yang jauh dari seseorang yang mengatakan bahwa Rasulullah mengetahui perkara gaib, bahkan mengetahui ilmu lauhil mahfud, bahkan di tangannya lah kemaslahatan dan kemadorotan dunia. Nah, ini dalam sebagian qasidah-qasidah ya didendangkan ya makna-makna yang seperti itu. Seperti yang sering kita nukilkan Al-Busiri dalam qasidahnya Al-Burdah ya dalam kitabnya berupa qasidah-qasidah Burdah ya, Al-Busiri mengatakan demikian. Nah, ini kekufuran barakallahu fikum. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biadika ya dunia wa darrataha. Di tanganmu dunia dan kemadaratannya. Di tangan Rasulullah dunia ini dalam genggamannya kemaslahatan dan madaratnya. Wa min ilmika ilmu lauhil wal allahil mahfud. Dan diantara ilmumu wahai Muhammad adalah mengetahui ilmu di lauhil mahfud. Subhanallah. Ya. Ini auzubillah dan kita khawatir banyak dari kaum muslimun yang meyakini demikian. Ya. Yang mengangkat Rasulullah pada tingkatan derajat uluhiyah ya ketuhanan sehingga pun e, dia diibadahi. Padahal Rasulullah SAW adalah hamba Allah Subhanahu wa taala ya manusia biasa seperti kita yang wajib beribadah kepada Allah dan haram untuk diibadahi. Nah, haram untuk diibadahi. Qul inna ma'ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Muhammad bahwa aku adalah engkau adalah manusia biasa ya seperti kalian akan tetapi perbedaannya aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu bahwasanya ilahukum ilahu wahid kesembahan kalian adalah satu yaitu Allah Subhanahu wa taala nah maka tidak boleh kita mengangkat kedudukan Rasulullah pada tingkat ketuhanan hulu berlebihan ya sebagaimana kaum Nasrani dan ini juga berulang-ulang kita uh, sebutkan hadisnya, kita bacakan hadisnya. Naam, sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "La tatruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam." Jangan kalian mengangkat aku berlebih-lebihan sebagaimana kaum Nasrani mengangkat Nabi Isa berlebih-lebihan. Ya. Yaitu meyakini Nabi Isa adalah bagian dari ketuhanan atau Tritunggal, Trinitas ya in innallaha thalithu thalatha laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah trinitas ya tiga unsur salah satunya adalah Nabi Isa alaihissalam Naam, billah. Itu keyakinan kubur. Maka Rasulullah melarang untuk memuji beliau berlebih-lebihan ya dan seseorang yang pernah datang kepada beliau mengatakan anta sayyidun nas ibnu sayyidin nas ya engkau adalah pimpinannya manusia engkau adalah anak pimpinan manusia orang itu mengulang-ulang Rasulullah tidak senang ya dan marah menegur orang tersebut ya dan beliau menyatakan jangan kau berlebih-lebihan sebagaimana kaum Nasrani berlebih-lebihannya kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi katakanlah aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Fakulu inni Abdullah wa Rasuluhu. Katakan aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nah, maka barakallahu fikum uh, eh, uji pujian yang seperti ini atau salawat-salawat ya, yang berlebih-lebihan. Kadang-kadang kaum muslimun mengucapkannya, mendendangkannya, tapi tidak paham maknanya. Nah, tidak memahami maknanya. Sehingga mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang menyeret kepada kekufuran berlebih-lebihan, tetapi mereka tidak memahaminya. Nah, yang lebih parah adalah yang memahaminya tetapi memang keyakinannya sudah terbentuk, terpola demikian. Ya, dengan fanatisme, kultus. Wa nasallallahu alaihi Wasallam, Ini ya berbahaya dan parah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberi hidayah kepadanya. Kemudian ikhwan fillah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan selanjutnya adalah ma hukmul amali bil qawanin al mukhalafah lil Islam? Apa hukum beramal dengan undang-undang yang menyelisihi syariatul Islam? Al jawab jawabannya Al-amalu bil qawanin al-mukhalafati lil Islam kufrun mukhrijun minal Islam idza ajazaha aw i'taqada salahiyataha aw i'taqada adama salahiyatil Islam. Qala Allah Ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallah ulaika humul kafirun. Beramal dengan undang-undang yang menyelisihi syariatul Islam adalah kekufuran yang mengeluarkan dari Islam selama ajazaha kalau pelakunya membolehkannya. Jadi kita perhatikan jawaban beliau di sini. Kalau seseorang membolehkan undang-undang selain daripada Islam bahwa itu lebih baik ya daripada Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, atau dia meyakini bahwa undang-undang itu lebih pantas untuk diterapkan ya di zaman tertentu daripada Al-Qur'an dan sunnah. Ada keyakinan seperti itu. Maka itu yang dimaksud kufrun mukhrijum minal Islam. Ini yang dimaksud pelakunya keluar dari Islam. Kenapa? Karena berarti dia sudah tidak meyakini Al-Qur'an dan sunnah. Ya, kenapa? Karena dia punya keyakinan bahwa undang-undang selain dari Al-Quran dan Sunnah yang dibuat dan disusun oleh manusia itu lebih bagus daripada Al-Quran dan Sunnah. Berarti di sini kembali kepada keyakinan. Ya, kalau seseorang tidak ada keyakinan demikian, namun dalam praktek, ya, keyakinannya benar, lurus bahwa Al-Quran dan Sunnah itulah undang-undang yang mutlak, yang uh, relevan di seluruh zaman. <clears throat> Naam dan maslahat. Selain daripada itu mesti mengandung mafsadah. Mafsadatnya lebih besar selain daripada undang-undang Al-Qur'an dan sunnah. Barakallahu fikum. Keyakinannya benar, namun dalam prakteknya dia mengamalkan sebaliknya. Dia mengamalkan undang-undang selain dari Al-Qur'an dan sunnah daripada Al-Qur'an dan sunnah. Maka yang seperti ini tidak mengeluarkan dari Islam. Ya, ini pelakunya seperti dia melakukan jatuh dalam dosa dari jenis-jenis dosa di dalam syariatul Islam. Nah, barakallahu fikum atau yang diistilahkan dengan para ulama kufurun amali kekufuran amalan bukan keyakinan yang mengeluarkan dari Islam adalah kufurun i'tiqadi kufur keyakinan itu yang mengeluarkan dari Islam dan menjadikan pelakunya ya kafir kalau dia meninggal dan tidak bertobat maka akan kekal dalam api neraka bersama dengan musyrikin, kafirin atau munafikin. Nah, tetapi kalau keyakinannya benar namun dia menyelisihinya dalam hal amalannya saja maka ini adalah uh, kufur amalia dan merupakan dosa besar ya merupakan dosa besar para kalafikum atau tergolong dalam golongan dosa-dosa besar seperti zina, mencuri, ya, homer, berzina dan sebagainya. Nah, kemudian beliau di sini menukilkan firman Allah taala dalam suratul Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan dari Al-Quran atau dari sunnah Rasulnya, faulaika humul kafirun maka mereka itu adalah orang-orang kafir Ya, ini ada tiga hukum dalam satu ayat ini. Faulaika humul zalimun, faulaika humul fasiqun. Perbuatannya satu, tapi hukumnya tiga di sini. Siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, mereka adalah orang yang kafir, orang yang fasik, orang yang dolim. Ya, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan ayat ini dalam suratul Maidah ayat ke-44 bahwa di sini ada uh, dua ya, terbagi dua, kufur kemudian kefasikan dan kezaliman. Masing-masing terbagi dua. Ada kufur yang besar, ada kufur yang kecil. Ada fasik yang besar, ada fasik yang kecil. Dan ada kedoliman yang besar, dan ada kedoliman yang kecil. Sama. Apa maknanya kekufuran, kefasikan, dan kedoliman yang besar? Maknanya adalah kufur i'tiqad. Kufur keyakinan yang mengeluarkan dari Islam. Adapun kufur kecil, fasik kecil dan dolim kecil ini sama dengan dosa besar. Nah, pelakunya tidak keluar dari Islam. Tetapi dia orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari jenis-jenis maksiat. Yang wajib dia bertobat darinya. Barakallahu fikum. Maka inilah hukum orang yang berhukum dengan selain undang-undang Al-Quran dan Sunnah. Rinciannya demikian, barakallahu fikum. Jadi tidak boleh mutlak. Ya, sebagaimana yang kaum khawarij, kaum terorisme, mengapa mereka menghalalkan darah kaum muslimin atau darah manusia, menumpahkan darah-darah mereka dengan melakukan bom, ya, dan yang semisalnya membunuh. Itu karena keyakinan bahwa umatul Islam, pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin, mereka berhukum dengan hukum selain daripada Allah. Mereka berhukum dengan undang-undang selain dari Al-Quran dan Sunnah. Maka dengan itu mereka kafir dan halal darahnya. Itu sebabnya para kelebihan mereka tidak merinci dan tidak mengembalikan kepada pemahaman para salaf. Pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antaranya sahabat Ibnu Abbas yang menafsirkan ayat yang mulia ini. Dan beliau adalah mufassir mutarjim Al Quran. Ya, ahlu tafsir yang paling tersohor di kalangan sahabat adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang beliau direkomendasi oleh Rasulullah langsung dan mendapatkan uh, pujian dari Rasulullah alaihissalatu wassalam sehingga beliau digelari dengan Turjumanul Quran. Terjemahannya Al-Quran adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau yang menafsirkan ayat yang mulia ini dalam suratul Maidah. Sehingga keyakinan kaum Khawarij para terorisme itu keliru bertentangan dengan keyakinan para salaf dari kalangan sahabat ya tabi'in, tabi tabi'in dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ya, dan ini penyakit yang susah diobati. Ya. Kaum yang disebut mereka ini dengan kaum khawarij. Kaum khawarij. Khawarij artinya orang-orang yang khuruj, yang keluar dari ketaatan dengan penguasa pemerintah karena mereka punya keyakinan sendiri. Ya. Sehingga mereka mengasingkan diri ya dulu di zaman Rasulullah ada negeri namanya Haruriyah di Kufah sana atau di Irak dan itu pusatnya kaum Khawarij yaitu di Irak di daerah atau di kampung Harurah Haruriyah yang kemudian Ali bin Abi Thalib pada waktu itu memerangi mereka dan membunuh ya sekian ribu dari kaum khawarij tersebut yang berkumpul di eh, kampung atau di negeri Harura yang memisahkan diri dari para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mengkafirkan para eh, penguasa ya yang dianggap berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya dari para sahabat sehingga mereka mengasingkan diri di Harurah. Nah, diperangi ya, oleh Ali bin Abi Thalib. Disebutkan dalam riwayat 12 ribu kurang lebih uh, yang mati seperduanya kurang lebih 6 ribu dan yang lainnya kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, Ya, sehingga tercatat dalam sejarah perang Islam di zaman Ali bin Abi Thalib disebut dengan uh, perang Nahrawan. Ya, perang Nahrawan. Barakallahu fikum. Walhasil demikian, khonifidin azakumullah, berbeda sebaliknya dengan kaum syiah. Ya, khawarij ini berbeda dengan syiah rafidah. Kalau syiah mengagumkan dan mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Kalau khawarij terorisme ini mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Nah, maka ini berbeda dengan kaum syiah. Tetapi keduanya ya sama-sama kelompok yang pertama dalam sejarah Islam yang menyimpang dari kelompok-kelompok yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari 73 golongan induknya yang paling pertama adalah Khawarij dan Syiah. Ya, itu yang diterangkan oleh para ulama kita yaitu Syiah kemudian Khawarij. Nah, ini induk kelompok 73 yang Rasulullah sebutkan masuk ke dalam neraka dari sebagian dari kelompok itu ada yang keluar dari Islam, ada yang masih dalam Islam. Nah, tidak sampai keluar dari Islam. Nah, seperti kaum Syiah Rafidah, ya, disepakati para ulama Ahlus Sunnah. Kaum Syiah Rafidah bukan keluar dari Islam karena mereka mengkafirkan para sahabat. Ya, mengkafirkan para sahabat bahkan meyakini Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan atau dia sebagai nabi yang dimana Eh, terjadi pengkhianatan dari Jibril ya yang mestinya kenabian itu diberikan pada Ali bin Abi Thalib tapi salah ya berkhianat disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam ya, dan keyakinan yang lain mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman ya kecuali Ali bin Abi Thalib ya dan sebagian kecil dari sahabat ya kaum Syiah mengkafirkan seluruh sahabat maka mereka ini disepakati ulama Ahlus Sunnah mereka bukan muslimin. Syiah, Rafidah atau Isna Asyariah, atau Ismailiyah dari jenis-jenis nama-nama yang ada pada mereka. Adapun kaum Khawarij, para terorisme berselisih di kalangan ulama Ahlus Sunnah. Apakah mereka masih dalam koridor Islam atau mereka keluar? Sebagian ulama mengatakan mereka telah keluar seperti Syekh Al-Allamah Mufti Kerajaan Saudi Arabia terdahulu yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala beliau mengeluarkan fatwa bahwa kaum khawarij itu keluar dari Islam karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam uh, minal Islam kama yang sahmu minar rabiyah mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari buruannya yaitu kaum khawarij yaitu kalau panah kita tembak masuk dari arah depan keluar dari arah belakang keluar berarti nah itu pendalilan dari Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Namun yang yang rajih, yang kuat dari tahqiq para ulama bahwa kaum khawarij tidak sampai keluar dari Islam. Nah, para kaum terorisme tersebut. Nah, Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. barakalafikum Kita tutup dengan kafarah midlis. Uh, eh, subhanakallahumma bihamdik. Syadu an la ilaha illa anta astagfirullah wa atubu ilaih. Akhiru da'wanan alhamdulillahirabbil alamin wassalamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.